Semakin seorang memahami agama ini dengan benar, maka semakin banyak pula kebaikan ada dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh seseorang dari pemahaman agama yang benar, maka semakin jauh pula dia dari kebaikan. Semakin jauh dari kebaikan berarti semakin banyak keburukan di dalam dirinya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka yufaqihu fid din Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan agama jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama keberadaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri seseorang dari nikmat-nikmat duniawi itu sama sekali bukan ukuran dan bukan sebagai tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya bahkan bisa jadi sebaliknya kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi itu adalah keburukan bagi seseorang apabila dia tidak mensyukuri nikmat tersebut dan dia tidak mempergunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan nikmat harta kepada seseorang, nikmat kesehatan, nikmat jabatan sama sekali bukan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi apabila Allah memberikan nikmat ilmu dan pemahaman yang baik terhadap agama, maka itulah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Oleh karena itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah tidak perintahkan beliau untuk minta tambahan harta ataupun kekuasaan. Tetapi yang Allah perintahkan adalah meminta tambahan ilmu. Maka patut senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat untuk tafakkur fid din nikmat untuk bermajlis dalam rangka menuntut ilmu agama Baik sebagaimana telah dijadwalkan pada kesempatan hari ini insyaallah taala dan sampai tanggal 29 Ramadan kita akan membahas satu buku yang kami tulis berjudul Salafi antara tuduhan dan kenyataan. Buku ini adalah sebuah buku rudud atau bantahan kepada ahlul batil dan ini merupakan suatu kewajiban dari sebagian kaum muslimin untuk menjelaskan al-haq dan menerangkan apa yang telah disamarkan oleh ahlul batil Walhamdulillah para ulama dari masa ke masa telah mencontohkan kepada kita di mana mereka menulis buku-buku bantahan terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apa yang kami lakukan di sini hanyalah bentuk peneladanan kepada para ulama dahulu. Sebab orang-orang yang mengusung kebatilan itu terus berusaha untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ceramah-ceramah mereka dan juga dengan buku-buku yang mereka tulis. Dan buku-buku ini sebenarnya lebih berbahaya dibanding ceramah yang mungkin hanya didengarkan satu jam, dua jam, selesai. Tapi kalau buku atau sebuah artikel yang disebarkan, penyebarannya itu bisa lebih luas dan lebih lama. Oleh karena itu, hari ini Alhamdulillah kita dapat mengambil faidah dari kitab-kitab para ulama' Andaikan ulama dahulu hanya sekedar mengajar dengan ceramah saja, tentunya kita tidak akan bisa mengambil faidah dari para ulama dahulu. Tapi mereka menulis buku-buku sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih mewariskan sahih Al-Bukhari. Sahih Muslim dan berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama. Dan ulama juga menasihatkan di antara sebab bertahannya ilmu dalam diri seseorang adalah dengan menulis ilmu tersebut. Jadi dengan menulis sebuah buku, kita akan dapatkan dua faidah sekaligus. Sebelum faidah itu bagi orang lain, bagi diri kita sendiri kita sudah kita dapatkan, yaitu lebih mutqin penguasaan kita di dalam ilmu tersebut. Kemudian faidah yang kedua, hal itu juga bagian dari dakwah ilallah ya, menyampaikan ilmu Taib. ulama ahlu sunnah wal jamaah dari generasi salaf sampai hari ini banyak yang sudah meninggal dunia tetapi dakwah mereka masih terus berlanjut dengan apa? dengan buku-buku yang pernah mereka tulis. Ya, subhanallah, kenikmatan yang sangat besar. Maka jika kita mampu untuk menulis, tulislah sebagai bagian dari usaha untuk lebih mematangkan ilmu atau lebih menguatkan ingatan kita terhadap ilmu tersebut dan juga untuk berdakwah kepada Allah dengan mengajarkan ilmu tersebut. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang mengusung kesesatan, walaupun mereka sudah meninggal dunia, dengan buku-buku mereka masih terus menyesatkan, sehingga para ulama kemudian menulis buku-buku bantahan terhadap kesesatan-kesesatan tersebut. Alhamdulillah buku yang sangat singkat telah kami tulis untuk membantah satu buku yang berjudul Sejarah Berdarah sekte Salafi Wahabi. Ini masih ada lanjutannya lagi judulnya. Ditambah dengan mereka membunuh semuanya termasuk para ulama. Ini judul bukunya lengkapnya. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Mereka membunuh semuanya termasuk para ulama. Penulisnya adalah seorang yang majhul dan sengaja memajhulkan diri sengaja menyembunyikan diri dengan menampakkan nama pena saja ini istilah di dalam dunia buku Indonesia ada namanya nama pena jadi para penulis di Indonesia sebagiannya itu bukan nama asli tapi nama pena. Tapi ada yang terang-terangan nama aslinya fulan. Ada juga yang bersembunyi di balik nama pena tersebut. Ini dalam dunia buku pada umumnya di Indonesia. Tetapi di dalam dunia ilmu syar'i yang seperti ini tercelah. Majhul. Riwayatnya dhaif. Termasuk sebab ditolaknya satu hadis apabila diriwayatkan oleh orang yang tidak jelas siapa dia agamanya apapun nggak jelas Bagaimana kejujurannya? Di mana dia belajar? Dengan siapa dia bergaul? Bagaimana akidah dan pemikirannya? Itu harus jelas dalam dunia ilmu syar'i. Tapi bagi sebagian penulis di Indonesia hal itu biasa menurut mereka. Tapi akhir-akhir ini ada kabar-kabar dari ikhwan kita. Namanya sebenarnya itu bukan Syekh Idahram. Tetapi kebalikan dari Idahram. Apa kebalikannya? Marhadi. Jadi orang Jawa. Nama orang Jawa. Bukan orang Arab. Jadi tambahan syekh di situ juga bagian dari penipuan terhadap umat. Karena sudah dimaklumi kalau disebut syekh, maka yang kita maksudkan adalah orang Arab atau terutama para ulama ini pada umumnya orang tahu kalau disebut syekh, oh ini orang Arab. Baik. Dan katanya juga penulis ini alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang memang sudah dimaklumi suatu lembaga pendidikan yang bermanhaj Asy'ariyah. Ini S1-nya. Kemudian S2-nya masih di Mesir tetapi dari universitas yang lain yaitu Universitas Amerika atau American University S2-nya. Ini kabar-kabar yang beredar dari info yang disampaikan oleh sebagian ikhwan. Wallahu alam kebenarannya. Tetapi yang membuat buku tersebut laris manis dan diterima oleh sebagian masyarakat karena adanya seorang tokoh yang memberikan mukaddimah terhadap buku tersebut seorang tokoh yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang telah kita tulis juga bantahan terhadap mukaddimah orang tersebut. Taib. Dan beliau ini alumni Saudi. Mulai dari S1, S2, S3, S2 dan S3-nya di Universitas Ummul Qura di Makkah. Lembaga pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah Saudi. Bagaimana bentuk biayanya? Beasiswa bagi seluruh mahasiswa tidak ada yang diminta bayaran bahkan mereka yang digaji lalu setelah belajar bertahun-tahun dari para ulama di Saudi Arabia pulang ke Indonesia tidak tahu berterima kasih dia mulai menjelek-jelekan negara Saudi Arabia tidak terkecuali ulama maupun pemerintahnya. Lupa ya. kalau dia pernah menikmati fasilitas bertahun-tahun lamanya. Ini kurang lebih 13 tahun. Kalau dari S1 sampai doktor, kurang lebih 13 tahun menikmati fasilitas dari kerajaan Saudi Arabia lalu setelah pulang ke Indonesia malah menikam ya. saudara-saudaranya yang telah berjasa baginya ini karena apa? karena akidah yang sesat karena pemikiran yang menyimpang sehingga lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia dapatkan dari saudara-saudaranya. Ini bahaya. Pemikiran yang menyimpang. Nah, karena ada mukaddimah orang ini dengan embel-embel profesor doktor ditambah lagi jabatannya sebagai ketua NU bukunya kemudian tersebar sampai terakhir yang Anda lihat sudah cetakan ketujuh dan yang Anda bantai itu cetakan keempat sehingga menciptakan opini yang jelek pada kaum muslimin tentang salafi jadi kalau begitu Salafi itu ternyata orang-orang yang bengis dan kejam. Membunuh para ulama. Menyesat-nyesatkan kelompok lain. Kerjaannya cuma mau mengatakan bid'ah, syirik, sesat dan sebagainya kepada kaum muslimin. Jadi ini kelompok keras, kelompok ekstrim. Pada bagian akhir bukunya dia juga mengatakan ada ada ada yang namanya salafi radikal. Nah, mereka inilah yang melakukan pengoboman-pengoboman di berbagai tempat. Ini puncaknya. Yang mulai dia sebutkan sejarah pembunuhan para ulama, kemudian menyesat-nyesatkan kaum muslimin, karena amalan ini dan amalan itu bahkan sampai mengkafirkan puncaknya melakukan pengoboman cuma dia bilang salafi radikal artinya bukan salafi semuanya Baik inilah hakikat buku tersebut dan setelah kita lihat bagaimana penulisan buku tersebut Ternyata di dalamnya berbagai macam kedustaan dan pemutarbalikan fakta. Ini yang ada dalam buku tersebut. Sebagaimana telah kita buktikan kedustaan-kedustaan dia dalam buku ini banyak sekali bentuknya. Dan dusta khwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah itu sudah merupakan karakter ahlul batil ahlul bid'ah karena kalau tidak berdusta mereka tidak akan bisa menemukan kelemahan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, Al-Syeikh Mukbil rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menjelaskan Arkanul Hizbiyah Thalathah. Rukun-rukun Hizbiyah itu ada tiga. Yang pertama Al-Kadhib, dusta yang kedua at-tadlis. Apa itu tadlis? Hah? Apa? Kan enggak kedengaran. Hah? Ya, kurang lebih seperti itu. Hah? Menyamarkan atau at-talbis. Dia semisal dengan at-talbis, menyamarkan Kadang-kadang dia mengatakan misalkan dalam fakta-fakta sejarah dia mengatakan sejarawan salafi juga mengakui adanya kisah tersebut. Padahal memang kisahnya ada tapi tidak seperti yang dia ceritakan. Nah, ini bentuk tadlis wa talbis. Yang ketiga adalah al-khida' tipu daya. Pada kesempatan lain beliau menambahkan juga al-makar, makar. Ini rukun-rukun hizbiyah. Dan dari keempat ini semuanya kembali kepada al-kadhib, dusta. Semuanya kembali kepada al-kadhib, dusta. Dan inilah yang menghalangi mereka untuk mengetahui kebenaran. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang jujur. Kalau seorang sudah tidak jujur, landasannya adalah dusta, maka akan sulit dia mendapatkan hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan sebagaimana dalam As-Sahihain Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah Sesungguhnya Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yakuna siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang itu apabila senantiasa dia jujur maka jadilah dia orang yang siddiq. Yani selalu jujur dan membenarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling jujur dengan keimanannya. Paling jujur mau mencari kebenaran, bukan mencari-cari kelemahan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jujur dia mencari kebenaran dan dia membenarkan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu itu hampir semua orang mendustakan sampai beliau disebut sebagai as-siddiq wa innal kadhiba yahdi ilal fujur dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada keburukan, kejahatan, kejelekan Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejelekan itu mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seseorang itu apabila dia selalu berdusta maka pada akhirnya akan tertulis di sisi Allah sebagai kadzaban, pendusta. Ini merupakan karakter yang ada pada semua ahlul bid'ah. Kedustaan yang mereka bangun di dalam menulis buku-buku mereka untuk menjelek-jelekan ahlu sunnah wal jamaah. Maka alhamdulillah telah kita sebutkan berbagai macam bentuk kedustaan dengan bukti-bukti ilmiah dari kitab-kitab para ulama yang insyaallah taala antum bisa baca seperti ketika dia menceritakan tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Penuh dengan kedustaan atau tadlis wa talbis menyamarkan kisah yang sebenarnya. Sebagai contoh, ketika dia menceritakan tentang penyerangan ke kota Karbala yang ada di Irak suatu kota yang dihuni oleh orang-orang Syiah, mayoritas orang-orang Syiah sampai hari ini. Dan di sana mereka mengklaim terdapat kuburan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhumah. Dan mereka jadikan kuburan ini sebagai sesembahan mereka. Mereka berdoa kepada Al-Husain. Mereka berhaji ke sana. Bahkan mereka meyakini tidak sah solatnya seseorang kalau tidak sujud di atas tanah Karbala. Oleh karena itu, konon kabarnya tokoh Syiah yang ada di Bandung itu di ruang sholatnya terdapat tanah dari Karbala. Tanah suci katanya. Nah dia ceritakan tentang kisah penyerangan ke Karbala. Bahwa pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala itu menyerang Karbala tanpa ada sebab yang jelas. Langsung dia ceritakan kisah tersebut tanpa menyebutkan kisah yang terjadi sebelumnya. Dia bisa baca jelas dalam buku ini. Kisah yang terjadi sebelumnya yang pertama menyerang justru dari sana. Serangan Syekh ke sana itu kurang tinggal pembalasan. Yang pertama menyerang dari sana dan sudah terjadi perdamaian sebenarnya. Lalu dalam masa perjanjian damai ini mereka membunuh kurang lebih ada 300 orang pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tinggal di sekitar Karbala. Setelah pembunuhan itu, Syekh menulis surat kepada gubernur Irak untuk datang menyelesaikan urusan diatnya. Kalau nanti dia pergi haji, karena itu satu jalan kalau antum lihat peta, Irak ke Makkah itu akan melewati Najd, akan melewati Riyadh. Nah, kata Syekh, kalau antum datang pergi haji, singgah di sini. Kita selesaikan baik-baik, bayar dendanya atas pembunuhan itu. Tetapi tidak ditanggapi kurang lebih dua tahun lamanya. Baru kemudian diadakan penyerangan ke sana. Jadi ini sebagai contoh saja bagaimana talbisnya dia. Memang betul ada penyerangan ke sana. Tapi dia cuma ceritakan penyerangannya. Tidak menceritakan sebab terjadinya penyerangan. Iya. Ini sebagai contoh saja lengkapnya antum bisa baca dalam buku tersebut. Baik. Dalam bedah buku kita ini tidak semua yang akan kita bedah karena jelas ini sangat panjang. Hanya beberapa faidah penting dalam empat kali pertemuan insyaallah taala. Ada beberapa faidah penting yang perlu dijelaskan. Ya. Terutama dalam masalah tauhid dan manhaj. Dalam masalah akidah dan manhaj. Ya. Di dalam buku ini juga terdapat faidah-faidah fiqhiyah dari fatwa para ulama itu antum bisa baca sendiri ya, tentang hukum wanita safar misalkan tentang hukum ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi mayit hukum ucapan bismillahirrahmanirrahim secara lengkap ketika mau makan ini faedah-faedah fiqhiyah bisa antum baca. Ya. Karena terbatasnya waktu kita hanya akan kita bahas pembahasan tauhid dan manhaj yang di buku ini hanya dijelaskan secara ringkas. Oleh karena itu perlu ada pembahasan lebih detail sehingga bisa kita dapatkan faidah darinya. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang muqaddimah yang ada dalam buku ini. Ini adalah mukaddimah yang sangat penting menjelaskan kepada kita tentang hakikat penciptaan manusia, pengutusan para rasul dan bagaimana permusuhan yang harus ada antara ahlu tauhid wa ahlu syirk. Antara orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah. Kita mulai di dalam muqaddimah dengan satu ayat yang mulia dari surat Az-Zariyat ayat ke-56 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَا khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin أُرِيدُ uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin kata Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat peringatan kepada manusia tentang kewajibannya di muka bumi ini. Bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menegaskan bahwa kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua sebab penciptaan dan pemberian rezeki yang menjadikan dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan memberikan kita rezeki maka sangat buruk sekali kalau kemudian kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam riwayat Bukhari ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi a'dzamu indallah?" Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Sedangkan yang dipersekutukan selain Allah tidak menciptakan kita, tidak pula memberikan rizki kepada kita. Maka dosa syirik atau beribadah kepada selain Allah adalah dosa yang sangat besar dikarenakan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nukil di sini ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa semua kata ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Ucapan ini dari tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ini adalah ayat yang berisi perintah pertama dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat ke-20 tidak akan kita dapati suatu kata perintah. Kata perintah pertama ada dalam ayat ke-21. Sebagaimana larangan pertama dalam Al-Qur'an pada ayat selanjutnya ayat ke-22. Apa perintah yang pertama? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kembali diperingatkan tentang penciptaan dan kewajiban ibadah. Kemudian larangan pertama dalam Al-Qur'an pada ayat selanjutnya fala تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ antum Dan jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian mengetahuinya. Maka ketika menafsirkan ayat ini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan U'budu maknanya adalah wahidu. Tauhidkan Allah. Kemudian beliau mengutip Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kullu ma warada fil Qur'an min al ibadah fa ma'naha tauhid. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma setiap kata dalam Al-Qur'an tentang ibadah maka maknanya adalah tauhid. Jadi bukan sekedar ibadah saja kepada Allah lalu kadang-kadang beribadah kepada selain Allah. Melakukan salat lima waktu tapi kadang-kadang pergi ke kuburan fulan, kuburan wali fulan untuk meminta atau berdoa kepada para wali tersebut. Tidak seperti itu. Harus ditauhidkan Allah dalam semua bentuk ibadah. Inilah hakikat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Oleh karena itu, para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengajak umat manusia beribadah kepada Allah yang satu saja. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain aku maka sembahlah kalian semuanya sekalian uh, akan aku ini dalil menunjukkan agama para nabi dan rasul itu satu Walaupun syariat mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu di atas tauhid tidak pernah berubah selamanya. Dan juga firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan ani'budullah wahai kaumku sembahlah Allah saja. Wajtanibut tagut dan jauhilah tagut. yakni jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tagut maknanya secara bahasa adalah jawazal qadar melampaui batas, melampaui kadarnya. Adapun secara istilah kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tagut itu adalah kullu ma tajawaza bihi abdu haddahu min madbu'in au ma'budin au muta'in. Setiap hamba yang melampaui batas, apakah dia seorang ikutan atau seorang teladan, ataukah yang disembah, ataukah yang ditaati? Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala yang diikuti contohnya adalah para dukun, tukang sihir, dan ulama usu, ulama yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sedangkan contoh yang disembah adalah patung-patung ataupun kuburan-kuburan para wali. Dan contoh yang ditaati adalah al-umara al-kharijuna an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Para pemerintah yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap rasul diutus untuk menjauhi, untuk mengajak manusia agar menjauhi tagut, menjauhi itu semua dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Dikarenakan seruan kepada tauhid ini yang menafikan segala bentuk tagut maka terjadilah pertentangan dan permusuhan yang hebat antara para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya dengan ahlu syirik dengan kaum musyrikin oleh karena itu para nabi dan rasul tidak cukup diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid tetapi juga diperintahkan untuk berjihad menghancurkan kekuatan kaum musyrikin. Sebagaimana firman Allah, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ Juga firman Allah, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama makna ayat ini perangi semuanya yakni seluruh kaum musyrikin tidak ada pengecualian apakah yang menyembah berhala ataupun menyembah orang saleh sampai tidak ada fitnah fitnah Maksudnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam sejarah bagaimana para nabi dan rasul benar-benar merealisasikan perintah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencontoh mereka. Seperti dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ahu pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan para pengikut beliau. Idh qalu liqaumihim ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan dan telah nampak jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi tidak ada basa-basi dengan kaum musyrikin. Jelas menampakkan permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kita bersatu di dalam keimanan. Dan inilah landasan persatuan adalah bersatu di atas tauhid dan juga di atas sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa musuh Allah dan Rasulnya? Setiap orang yang menyekutukan Allah adalah aduwullah, musuh Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak menjadikan kaum musyrikin sebagai teman-teman dekat, sebagai orang-orang yang kita cintai. Apabila kita melakukannya, maka kita dihukumi sebagai bagian dari mereka. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu" La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya ba'd. Mereka hanya pantas menjadi wali antara sesama mereka saja. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang berwala yang loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka, artinya dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Khuan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu wasallam meninggal, perintah untuk memerangi kaum musyrikin itu dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan tidak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ada sebagian orang yang tidak mau membayar zakat. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, beliau kemudian mengumumkan perang terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini. Seperti di dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau mengatakan wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah demi Allah sungguh benar-benar akan aku perangi siapa yang memisahkan antara salat dan zakat hal ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerangi orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau melakukan sholat dan tidak mau membayar zakat. Seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah tidak sampai di situ tetapi ditambahkan lagi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah sampai mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun merealisasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka, di samping beliau memerangi kaum musyrikin, beliau juga memerangi kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Teladan yang mulia ini dari para nabi dan rasul dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian direalisasikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau tidak sekedar berdakwah kepada umat dengan ceramah-ceramah beliau, dengan buku-buku beliau yang hari ini bisa kita nikmati. Tetapi beliau juga mengangkat pedang untuk membasmi kesyirikan dan kebid'ahan. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kebid'ahan benar-benar memusuhi beliau. Sehingga mereka melakukan segala cara bagaimana untuk bisa menjatuhkan dakwah beliau. Tidak ada cara yang paling jitu yang bisa mereka lakukan kecuali dengan berdusta. Dan telbis menyamarkan maka di sini terdapat peringatan bagi kita bahwa permusuhan yang telah ada sejak masa para nabi dan rasul sampai hari ini akan tetap ada. Karena ini sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah sebagaimana firman Allah, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, mujrimin. Siapa mereka itu? Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat ke-112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah. Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Mereka itu adalah para syaitan. Dari kalangan manusia dan jin. Jadi bukan syaitan dari kalangan jin saja. Tapi juga syaitan dari kalangan manusia. Bahkan dari kalangan manusia ini terkadang lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan jin. Apa yang mereka lakukan? Yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli gurura. Mereka saling mewahyukan, saling membisikkan. Perkataan-perkataan indah, perkataan-perkataan yang menawan, tetapi di dalamnya terkandung tipuan untuk menyesatkan umat-umat manusia. Maka jangan tertipu kalau berziarah ke makam para wali untuk melakukan kebedaahan bahkan kesyirikan dengan berdoa kepada para wali mereka sebut itu dengan wisata ruhani misalkan. Iya. Atau napak tilas, sejarah, dan seterusnya. Macam-macam. Kata-kata indah untuk menipu manusia. Agar mereka melakukan kebedaahan dan pada akhirnya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sunnatullah. Akan terjadi pertentangan antara ahlul haq wa ahlul batil. Pada akhirnya muncullah sebuah buku untuk menentang kebenaran, menentang tauhid dan sunnah yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah di zaman ini. Banyak sekali buku yang mereka tulis dan bisa dikatakan buku induk mereka adalah buku-buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Ahmad Zaini Dahlan. Orang ini hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dalam buku-bukunya terdapat banyak kedustaan atas nama Syekh rahimahullahu taala dari buku-bukunya ini ditambah dengan dokumen-dokumen orang-orang kafir yang waktu itu sedang giat-giatnya menjajah. Pada waktu di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terjadi penjajahan Inggris di India. Demikian pula di Mesir. Dan bahkan kekhilafahan pada waktu itu pemerintahan pusat kaum muslimin di seluruh dunia telah dikuasai oleh kaki tangan asing, kaki tangan Eropa. Masih agama mereka muslim, tapi pemikiran mereka adalah sekuler. Memisahkan antara agama dan pemerintahan mereka. Bersamaan dengan itu, di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala kepemimpinan kaum muslimin pusat yang ada di Turki itu dikuasai oleh pemikiran sufiyah. Jadi lengkap sudah perpaduan antara sekulerisme, liberalisme dengan sufiah dan diulangi lagi di dalam bukunya Idahram ini. Kalau antum lihat yang memberikan kata-kata pengantar di dalam bukunya itu adalah orang-orang sufi atau berpemikiran sufi atau memiliki amalan-amalan sufiah seperti Arifin Ilham yang metode zikirnya adalah zikir sufi, zikir berjamaah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ini termasuk yang paling bertanggung jawab atas tersebarnya buku tersebut. Karena dia mengatakan di sampul bukunya di bagian belakang saya menginginkan kurang lebih yang dia katakan ya. Ana nggak bawa bukunya. Dia kurang lebih yang dia katakan saya ingin buku ini ada di setiap rumah orang Islam. Subhanallah. Buku yang penuh dusta, penuh dengan penentangan terhadap tauhid dan sunnah oleh Arifin Ilham. Dia katakan, saya ingin buku ini ada di rumah setiap muslim. Nah, karena dia banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, jadilah bukunya itu laris. Padahal penulisnya sebenarnya tidak dikenal. Mungkin orang juga tidak tertarik membacanya. Cuman ada orang-orang ini yang menjadi provokator, kemudian buku itu menjadi laris. Ya. Selain kata pengantar ketua NU tadi yang menjadikan buku itu tersebut laris. Demikian persatuan untuk memusuhi tauhid dari semua kelompok-kelompok menyimpang. Walaupun antara mereka sebenarnya ada permusuhan, tetapi ketika mau memusuhi ahlu sunnah wal jamaah, memusuhi ahlu tauhid, mereka bersatu. Inilah yang terjadi di masa akhir Daulah Uthmaniyah, masa akhir kehilafahan kaum muslimin yang menyebabkan hancur khilafah sejak saat itu sampai hari ini kaum muslimin tidak pernah mengenal namanya khilafah, tidak pernah ada lagi satu kepemimpinan pusat kaum muslimin. Kaum muslimin terpecah menjadi berbagai macam negara. Apa yang menyebabkan runtuhnya khilafah? Karena permusuhan kepada tauhid dan sunnah dan kepada orang-orang yang memperjuangkan tauhid dan sunnah. Ini yang sebenarnya terjadi. Iya. Antum bisa lihat di situ tentang kisah peperangan antara Daulah Utsmaniyah dengan kerajaan Arab Saudi di mana ketiga peperangan tersebut mereka didukung oleh orang-orang kafir. Mereka didukung oleh dokter-dokter dari Itali dan ahli perang dari Perancis. Ini yang terjadi. Maka dari masa itu Kemudian ditulis berbagai macam buku untuk menjelek-jelekan syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan dakwah beliau. Tetapi subhanallah usaha-usaha mereka itu tidak ada gunanya sama sekali. Sebab kita lihat dengan jelas bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah tauhid yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sampai pada akhirnya berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Itu kerajaan yang berdiri dengan perjuangan darah dan harta setelah dakwah diserukan telah dikorbankan oleh para ulama sehingga akhirnya alhamdulillah berdiri negara Saudi Arabia sampai hari ini masih bertahan. Justru pemerintahan pusat kaum muslimin yang telah terpengaruh dengan sufiah dan sekulerisme diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Runtuh khilafah yang berdiri kemudian adalah kerajaan Saudi Arabia. Demikianlah telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap yuriduna unurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka dengan tipu daya mereka tetapi Allah akan selalu menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Alhamdulillah, setiap kali ditulis suatu buku untuk menjelek-jelekan ahlu sunnah wal jamaah, akan bangkit para ulama untuk menulis buku bantahannya. Yang kita bantai ini sebenarnya hanya satu dari sekian banyak buku yang ditulis. Iya. Kalau kita mau bantah semuanya satu persatu, habis waktu kita. Tetapi hakikatnya isinya sama saja. Isinya sama saja tidak ada bedanya. Penuh dengan tipu daya, penuh dengan kedustaan, dan pemutarbalikan fakta. Hanya saja buku ini lebih kelihatan dahsyat dan tersebar karena itu tadi. Ada tokoh-tokoh yang kemudian mendukung buku tersebut dan ikut mengkampanyekan agar buku tersebut laris di pasaran. Iya. Jadi sebenarnya apa yang Anda tulis ini hanyalah nukilan dari buku-buku para ulama yang telah ditulis sebelumnya. Ya, seperti yang ditulis oleh eh, Syekh Mas'ud An-Nadwi rahimahullahu taala, seorang ulama dari negeri India. Beliau punya buku yang berjudul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muslihun madlumun wa muftara alaih. Apa artinya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang pembaharu, artinya yang membuat seorang muslih yang berbuat perbaikan madlumun yang didolimi wa muftara alaih dan didustakan ya, dibuat-buat kedustaan atas nama beliau Jadi apa yang anda tulis ini sebenarnya hanya nukilan dari kitab-kitab para ulama dan yang ditulis dia juga hanya nukilan juga dari ulama-ulama mereka dari ahlul bid'ah wa dolal. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ya. Dan yang paling banyak yang anda jadikan rujukan adalah kitab yang berjudul Da'awa al-Munawi'in Da'awa Al-Munawi'in itu karya salah seorang keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah taala. Ini kitab yang paling bagus, paling banyak mencakup bantahan ya. bantahan kepada orang-orang yang menjelek jelekkan dakwah tauhid yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Untuk bisa lihat di referensi di halaman referensi nomor 64, halaman 244 pada cetakan kedua. Halaman 244 referensi nomor ke-24 kitab yang berjudul Da'awa al-Munawiin Lidakwati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali bin Ali Al-Abdul Latif cetakan Riasa Al-Amah lil Buhusul Ilmiyah wal Ifta cetakan kedua tahun 1431 Hijriah. Ini buku yang paling mencakup bantahan-bantahan terhadap tuduhan-tuduhan dusta tuduhan-tuduhan dusta terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan yang perlu dicermati sebagaimana ana tulis pada satu bab khusus dengan judul yang perlu dicermati. Halaman berapa itu? Hah? Halaman 93. Baik. Ini yang perlu dicermati. Apa sebenarnya tujuan mereka menjelek-jelekkan Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan dakwah salafiyah lalu kemudian mereka menggeneralisir bagi semua salafi semua yang menamakan diri salafi atau mengikuti salaf. Tujuan mereka adalah untuk menolak manhaj salaf. Ini sebenarnya tujuan utama mereka. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara khusus dan salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah secara umum, hanya dijadikan sasaran antara. Hanya dijadikan sasaran antara. Tujuan utama mereka, agar manhajus salaf, atau seruan kembali kepada Al-Quran wa sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf, agar tidak diikuti oleh umat manusia supaya kesyirikan dan kebidaahan mereka akan tetap terjaga, tetap lestari, tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Ini sebenarnya yang mereka khawatirkan, tidak ada yang lain. Ya. Ini yang mereka khawatirkan. Ya. Sehingga, andaikan pun benar cerita-cerita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membunuh ini, membunuh itu, menyerang ini dan menyerang itu, kalaupun benar, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kewajiban mengikuti manhaj salaf. Yaitu kesalahan beliau, kalaupun benar ya. Kalaupun benar itu kesalahan beliau. Adapun mengikuti salaf adalah perintah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana akan kita bahas insya Allah Taala. Jadi inilah sebenarnya Tujuan mereka menulis buku-buku untuk menjelek-jelekan salafi dan khususnya menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Ya, tujuannya agar bid'ah-bid'ah mereka tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Maka perlu kita jelaskan hakikat penyimpangan mereka dan kewajiban untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf. Dan ini insyaallah taala hanyalah buku pertama dan akan datang insyaallah taala buku-buku yang lain yang menjelaskan tentang syubhat-syubhat mereka yang banyak tersebar di masyarakat kita. Taib, barangkali pada kesempatan ini kita cukupkan dulu sebagai mukaddimah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan seputar buku ini. Ana persilahkan. Faddalu. class. Silakan Pak. Taip. Kalau diklarifikasi dari Ana sendiri belum pernah ya. Belum pernah Ana klarifikasi. Tetapi ada info dari ikhwan sudah ada yang pernah menanyakan kepada beliau itu dan dia uh, tidak menolak tidak pula membenarkan. Tidak menolak dan tidak pula membenarkan. Tetapi sebetulnya sudah tidak terlalu penting siapa dia. Yang jadi masalah itu adalah tuduhan-tuduhan dusta dan syubhat yang dia tebarkan dan tokoh-tokoh yang memberikan rekomendasi. Iya. Kalau di buku kedua lebih rame lagi yang memberikan rekomendasi. Ya, salah satunya Profesor Dr. Azumardi Azra. Sekarang Ketua Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, dulu IAIN Jakarta. Ini itu di buku keduanya. Ini yang masalah. Kalau dia sendiri, orang memandang sebelah mata siapa anda. Ya. Tapi karena didukung oleh orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan atau dianggap sebagai tokoh-tokoh agama, cendekiawan, muslim, maka jadilah bukunya kemudian tersebar. Wallahu a'lam. Ya anak udah singgung kepada Muhammad Arifin Ilham, anak udah singgung di situ. Bisa lihat pada halaman halaman berapa ya? Lihat di bab jawaban kepada ketua MUI pada bagian akhir. Baik, halaman 28. Anak udah singgung di situ tentang dukungan saudara Muhammad Arifin Ilham Kenapa Anda tidak buat bab khusus bantahan kepada dia? Dari tiga orang yang memberikan dukungan kepada bukunya itu, Syed Agil Siraj, Ketua MUI Ma'ruf Amin, dan Arifin Ilham, Anda hanya buat dua bab untuk bantahan, sedangkan Arifin Ilham cuma disinggung sedikit. Karena Arifin Ilham ini jahil, rugi kita bantah dia. Artinya <laughs> tidak pantas dibantah lah. Nah, kalau yang dua orang ini, Syed Agil Siraz dan Ma'ruf Amin, memang dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang pernah belajar agama. Itu. Coba lihat gelarnya, doktor. Belajar agama sampai doktor. Iya. Jadi ini juga termasuk fikih di dalam membantah jangan mengangkat derajat orang yang dibantah gitu. Lalu kita membantah dia terangkat derajatnya. Iya. Makanya Syekh bin Bas rahimahullah taala pernah diajak debat terbuka sama orang-orang Khawarij. Bukan Syekh takut. Tapi kalau Syekh melayani mereka, terangkat derajat mereka. Ini termasuk fikih dalam membantah. Jadi cukup disindir sedikit. Ya. Taib. Salah satu ciri tuduhan-tuduhan mereka, mereka tidak bisa mendatangkan satu bukti ilmiah dari sumber-sumber yang terpercaya. Apakah dari kitab-kitab para ulama atau dari orang-orang yang dekat dengan syekh yang mengabarkan kehidupan Syekh kemudian dikutip oleh para ulama, mereka tidak bisa buktikan. Mereka tidak menyebutkan banyak sekali di dalam buku sejarah berdarah itu tidak disebutkan dari mana dia dapatkan. Halaman berapa? Dari kitab mana halaman berapa? Jadi kalau kita dapatkan bukti seperti ini, nah ini dengan sendirinya karena metodenya sudah salah, dengan sendirinya kabar itu sudah tertolak. Kabar itu tidak bisa dipercaya karena dia tidak bisa mendatangkan bukti-bukti ilmiah akan kebenaran apa yang dia tuduhkan. Kalaupun terkadang dia juga mengatakan ini ada dalam buku ini halaman sekian, setelah kita cek ternyata yang dimaksudkan dalam buku tersebut lain dengan apa yang dia katakan. Atau kadang-kadang dia ngutip penuh nukilan dari sebuah buku, tapi kemudian ada bagian yang dipotong-potong, yang dipenggal-penggal. Ya. Jadi dari metode mereka itu sudah terlihat usaha untuk berdusta, ya, membuat telbis kesamaran dan kerancuan. Jadi tanyakan sama dia, dari mana dapat informasi itu? Jadi balik tanya. Kalau dia bilang di buku Fulan, lihat bukunya, halaman berapa? Benar nggak seperti itu? Lalu kalau di buku Fulan itu, dari mana dia dapatkan informasi? Jadi harus ada data-data yang uh, valid, data-data yang pasti dan benar. Nah ini metode ulama muhadithin. Ya, kita dengar kalau ada rawi yang doaif maka hadisnya jadi doaif Kalau ada rawi pendusta, hadisnya jadi palsu. Nah, seperti itulah riwayat-riwayat yang mereka nukil. Baik. Ya, sebagai contoh, bagaimana dia memotong-motong fatwa para ulama Atau contoh sebelumnya halaman 141. Contoh bagaimana dia membuat telbis terhadap fatwa Syekh Muhammad bin eh, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Dia bilang Syekh bin Baz mengatakan haram ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak kutip apa-apa di situ, cuma dia bilang silakan lihat kitab apa kitab Syekh bin Bas yang di situ? At-Tahqiq wal Idah fi kathir min al hajj wal umrah. Silakan lihat buku tersebut. Dia nggak kutip apa-apa, cuma dia bilang silakan lihat buku tersebut. Syekh mereka, Syekh bin Bas mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bukan itu yang dimaksud oleh Syekh. Apa yang dimaksud oleh Syekh? Silakan dibaca halaman 141 sampai 142. Yaitu larangan safar. Larangan safar ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan larangan berziarah. Kan beda. Larangan safar untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan larangan berziarah. Bahkan di situ jelas Kata Syekh, kalau seorang sudah ada di Madinah, maka disunahkan baginya untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi demi mengabur mau mengaburkan permasalahan, mau menjelek-jelekan ulama salafi, dia katakan haram. Syekh berfatwa haram ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Fadal. sama yang majhul. Justru itu karena majhul karena kita, kita tidak bisa tahu. Ah. namanya Abu Salafi. Dia juga menulis buku. Dan buku itu hasil tulisan-tulisannya di internet lalu dia buat dalam buku. Awalnya terpikir untuk membantah buku itu, tapi orangnya nggak jelas, Terus tidak ada mukaddimah dari tokoh-tokoh tadi. Jadi seperti itu malah kita membantu mengiklankan bukunya kalau mau membantah buku tersebut. Iya. Jadi sama-sama majhul, sama-sama tidak apa istilahnya? Tidak jantan iya. untuk diketahui identitas asli mereka. Ada yang bilang juga, ya Abu Salafi itu idah haram juga. Tapi Allah alam tidak bisa dipastikan semuanya. Hmm. Baik. Ustaz ulama di Saudi tahu enggak tentang buku sejarah sekte Salafi Wahabi ini? Ini buku berbahasa Indonesia ya. Jadi ulama di Saudi tidak tahu karena buku ini berbahasa Indonesia. Hmm. Cuman buku-buku yang dijadikan rujukan itu ditahu, diketahui. Makanya anak tadi bilang, buku-buku yang dia jadikan rujukan itu sudah dibantah oleh para ulama. Jadi anak tinggal ngutip bantahan itu, bukan membuat suatu bantahan yang baru, cuman mengutip dari para ulama. Ini hakikatnya. Baik. Kelas. Taib. Ya sebetulnya ada, secara umum ada. Kalau misalkan di dalam penukilan itu harus jelas menukil dari siapa, di kitab apa, halaman berapa, kemudian uh, apa namanya harus dinukil utuh, ya. tidak boleh dipotong-potong menghilangkan maksud menghilangkan maksud dari orang yang mengatakannya ya seperti contohnya dia memotong fatwanya Syekh Saleh Al-Fauzan Fani penulisnya belum hafal ini bukunya Baik yang mana itu ya? Salil Fauzan tentang larangan menggunakan bahasa selain Arab. Coba lihat. Berapa? 100 60 162 162. Coba antum lihat pada bagian yang digaris bawahi itu dalam bahasa Arab illa lihajatin. Ya. ya kata Syekh haram menggunakan bahasa-bahasa asing yaitu biasa bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Itu pun bukan bahasa asing secara mutlak. Bahasa asing yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir. Iya. Tapi dia melakukan talbis di sini. saya kenakan Syekh mengharamkan semua bahasa asing selain Arab. Iya. Padahal yang beliau maksudkan bahasa asing yang biasa digunakan oleh orang kafir. Tetapi dia tidak menyebutkan bagian terakhir dari fatwa beliau kecuali ketika diperlukan. Jadi dia menggambarkan ulama-ulama di Saudi itu bodoh banget. Iya. Masa berbahasa asing saja tidak boleh sama sekali. Iya. Jadi seperti itu gambaran yang dia inginkan. Sehingga bagian itu tidak dia tampakkan. Nah ini. Jadi seperti itu. Kalau seorang mau menukil dari fatwa para ulama, janganlah dia memotong fatwa tersebut sehingga apa yang diinginkan secara utuh tidak tersampaikan. Dan inilah yang dia lakukan. Nah, dalam kode etik penulisan umum sama saja. Walaupun dalam dunia buku yang umum, bukan buku ilmu syar'i, sama aja. Kan itu suatu amanah ilmiah. Cuman penulisnya sudah punya tujuan buruk. Masalahnya di situ. Dia punya tujuan buruk sehingga kalau ditampilkan fatwa tersebut, tujuan buruknya tidak tercapai. Nah, kan gitu. Jadi hilang semua kode etik ilmiah dalam penulisan buku dikarenakan ada tujuan buruk di balik penulisan bukunya. Iya, Allah alam. <laughs> Said Agil Siraj, benar ketua umum PBNU, bukan Hashim Musadi. Dan antum sudah ketinggalan zaman ini ya, ya Hashim Musadi sudah diganti ya. sudah diganti sama Syed Agil Baik. <laughs> Kalau info dari penerbit, katanya dia mau dikasih sama mereka satu. Dan juga sudah disampaikan akan adanya buku tersebut, akan adanya buku bantahan ini. Artinya eh, dengan harapan mereka mau membeli. <laughs> Yang dikasih gratis. <laughs> Sudah disampaikan kepada mereka. Dan Anda belum tanya lagi ke penerbit. Waktu kan penerbit buku mereka itu kan di Bantul. Nah, waktu daurah Bantul kata Taufik yang punya penerbit itu bagus, katanya mau diantarkan satu ke sana. Allah alam sudah sampai atau belum, Anda belum tahu. Tapi yang pasti, banyak di antara mereka sudah tahu. Ya. Sudah tahu, sudah disampaikan akan adanya buku bantahan tersebut. Iya. Apakah mereka sudah memiliki atau belum? Itu Anda belum pastikan lagi. Wallahu alam. Tapi Barangkali kita cukupkan dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada hari Sabtu ya. ya. Sampai tiga hari ke depan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, Asyadu an ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi sallam. wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.